wa taala atas kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita khususnya pada kesempatan yang berbahagia ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan berbagai kemudahan dalam kita menjalankan kewajiban kita dan bakti kita kepadanya. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. adalah kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kenikmatan yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita satu di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah kepada kita. Dikenalkan kepada kita akan sunnah-sunnah nabinya. dikenalkan kepada kita akan hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah bukan jalan yang mudah dan bukan pula jalan yang mulus tanpa hambatan. Lebih lagi pada masa kita sekarang ini yang barangkali telah terrealisasi dari apa yang banyak disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dari hadis-hadis beliau yang banyak diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan prahara yang terjadi di akhir zaman berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi pada umat ini di akhir zaman. Yang tentunya menjadikan kita lebih waspada. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit mengupas dari risalahnya Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullah taala dari risalah kecil yang barangkali akan bisa membekali kepada kita dalam menghadapi masa-masa yang akan datang. Masa yang penuh dengan fitnah, masa yang penuh dengan ujian. Masa yang tentunya sangat mengkhawatirkan kepada diri kita sendiri sebelum kepada yang lainnya. Yang tentunya kita mengkhawatirkan kepada diri kita sendiri sebelum kepada yang lainnya sebagaimana kekhawatiran para anbiya war rusul. Allah Ibrahim alaihi salam kekhawatiran kepada dirinya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah kepada berhala. Sementara kita tahu siapa beliau. Abul Anbiya namun juga kekhawatirannya dan beliau pula yang menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Kalau seorang nabi Allah Ibrahim alaihissalam sedemikian takutnya, maka tentunya kita harus berlipat. Mengkhawatirkan kepada diri kita. Lebih lagi Nabi alaihi salatu wasallam telah mensabdakan qulubu bani Adam baina usbu'ain min ar rahman yuqallibu kaifa yasha'. bahwa hati-hati manusia itu di antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membolak-balikannya. Hari ini rela sebentar sudah murka. Hari ini beriman sebentar bisa saja menggadaikan keimanannya. Hanya sekeping dari dunia. Nasallallahu alaihi wasallam dan itu yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka beliau ingatkan, Badiru bil a'mali fitanan kaqita'in laylil mudlim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi minad dunya. Bergegaslah untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh selagi masih diberi kesempatan. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan dan waktu diberi tenggang sebelum datangnya fitnah. Yang fitnah ini berat. Kaqita'il leilil mudlim. Fitnah itu seperti gelapnya malam. Gelapnya malam yang penuh dengan misteri, mengerikan diam belum tentu selamat. Berjalan boleh jadi di depan kita ada jurang yang siap menggelincirkan. Mau teriak, jangankan teriak. Berbisik saja sudah mengagetkan orang. Fitnah kakita illailil mudlim. Yang pagi hari seorang beriman, sore harinya kafir. Sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Rela untuk menggadekan agamanya demi sekeping dari dunia. Nasallallahu salam al-afiyah. Wa nasallallahu thabat wal istiqamah. Maka ini khana fidin izzakumullah wa rahimakum. Satu risalah yang kutip kecil ini mudah-mudahan berikan kepada kita mau'izah. Mengingatkan, memberikan tazkir kepada kita fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang beliau judul dengan beri judul dengan ma'alim fi awqatil fitan wan nawazil. Ma'alim di saat-saat terjadinya fitnah dan berbagai nawazil perkara-perkara kontemporer sekarang ini Khalafidin Izzakumullah yang risalah ini juga ditakrid oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau puji risalah ini karena memang isinya yang sangat bermanfaat khususnya bagi kita generasi yang dibebani membawa estafet risalatul Islam. Beliau mengingatkan bahwa ketika anak-anak muda Islam yang merupakan konsentrasi pokok dalam suatu masyarakat mereka Bahkan mereka ini setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala merupakan pilar masyarakat dan juga pada mereka atau juga dengan sebab mereka umat ini akan bisa tegak atau bahkan juga akan binasa, akan terpelanting Maka ini adalah tergantung pada generasinya. Maka ketika keadaannya sedemikian pentingnya dan sedemikian berharganya, maka keadaan umur di masa muda ini yang juga merupakan masa yang paling subur dari umur manusia. Yang di masa muda ini juga seseorang itu akan membangun pribadinya. Dan juga akan bisa mengerti apa yang harus dijalaninya dari menghadapi kehidupannya. Maka karena sedemikian pentingnya generasi muda pembawa estafet risalatul Islam ini Nabi alaihi salatu sangat perhatian dengan satu kelompok dari umur manusia ini. Nabi alaihi salatu memberikan perhatian yang lebih dan juga beliau eh, banyak memberikan wasiat yang pertama dari menjaga syahwatnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wahai anak-anak muda barang siapa yang sudah mampu di antara kalian untuk menikah maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Maka dengan menikah itu akan bisa menundukkan pandangan dan bisa lebih menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati fa alayhi bisawm. Siapa yang belum mampu maka berpuasalah. Fa innahu lahu Maka itu sebagai benteng baginya Ini kita lihat perhatian Nabi alaihi salatu wassalam. Supaya anak muda itu tidak terjebak dengan syahwatnya. Dan juga kemudian tidak diobral. Sebagaimana yang terjadi pada masa kita sekarang ini. Pergaulan bebas. Bahkan sampai kepada syudud jinsi. Penyimpangan-penyimpangan seksual yang terjadi Amaliyahnya kaum Nabi Lut, naudzubillah, semua naudzubillah. Padahal ini kita lihat bagaimana mengerikannya hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kaumnya Nabi Lut ini. Ini tidak membawa tidak bisa untuk kemudian menjadikan peringatan. Maka ini ikhwan fi wa rahimakum. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menikah adalah untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga harga diri seorang anak muda karena dia yang akan membawa estafet risalahul Islam. Kemudian di antara wasiat Nabi alaihi salatu wasallam terhadap anak-anak muda dari umat ini untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan motivasi hasungan. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan sab'atun Allah yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh kelompok manusia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang anak muda yang dia tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita lihat bagaimana saking perhatiannya Nabi alaihi salatu dengan anak-anak muda dari umat ini. Beliau mengingatkan memberikan peringatan yang keras dari menyia-nyiakan umur dari masa muda ini. Karena ini merupakan masa keemasan bagi anak manusia. Adalah masa di puncak kekuatannya dan kesempurnaannya. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi dari Ibnu Azari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Ightanim khamsan qabla khams Jagalah lima perkara sebelum datangnya lima perkara Salah satunya Wasyababaka qabla haramik Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Perhatian Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan umur muda untuk benar-benar dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masa muda ini adalah ghanimah. Masa untuk benar-benar untuk kita mendulang pahala. Anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk segera mungkin memanfaatkannya dengan baik. Jangan sampai terlena karenanya. Dan juga di antara perhatian syariat yang mulia ini dari marhalah umur manusia ini adalah dikhususkan akan dituntut pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan لا تزال قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع tidak akan bisa beranjak kedua telapak kaki seorang anak manusia dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Hatta yus'alan arba. Sampai dia ditanya dengan empat perkara. Salah satunya Wan an syababihi fi ma'ablah tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan untuk apa digunakannya ada kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban dari masa muda ini di samping seluruh umur manusia juga akan diberi mintai pertanggungjawaban. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mengkhususkan masa muda ini karena ini adalah masa penuh energik. Maka ikhwani rahimahnya wa Allah, Mari untuk kita benar-benar memperhatikan dan juga menjadikan teladan para salaful ummah radhiyallahu taala anhum jami'an yang mereka dalam merupakan qudwah kita khususnya terhadap generasi mudanya ini. Bagaimana anak-anak muda dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dari keteladanan yang sangat menakjubkan dari kejujuran azimah mereka, tekad yang kuat, dan tingginya perhatian mereka. Bagaimana kemudian mereka ini senantiasa menjadikan kegelisahan dalam dirinya adalah bagaimana bisa berkhidmah kepada Islam dan kaum muslimin. Bagaimana menjadikan umur waktunya itu untuk berkhidmah kepada Islam. Untuk perjuangan Islam. Banyak contoh teladan dalam hal ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in contoh teladan dalam hal ini. Bagaimana praktek dan juga gaya hidup mereka. Sahabat Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, dan juga Salim, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang mereka adalah para kurra, mereka adalah menjadi madaris, menjadi madrasah, sepeninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan umat dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala Beliau adalah kutkatibul wahyi di antara para kutabul wahyi, para penulis wahyu yang juga kepandian beliau dalam bahasa, memahami bahasa Yahudi dan menjadi penterjemahannya, penterjemahnya. Amr bin Salamah dalam umur yang masih muda menjadi imam bagi kaumnya. Dalam umur enam atau tujuh tahun perhatiannya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma yang banyak menulis mencatat dari hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Malik bin Huwairith radhiyallahu taala anhu juga mengatakan أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببه متقاربة متقاربون kami datang kepada Nabi alaihi salatu Wasallam dan kami anak-anak muda yang umurnya tidak berjauhan satu lifting satu angkatan belajar mereka datang kepada Nabi untuk belajar menjadi duta bagi kaumnya. Wuhud. Menjadi duta bagi kaumnya untuk kembali juga mengajarkan kepada kaumnya. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu riwayat. Mereka tinggal bersama Nabi. Kurang lebih baru 20 hari. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan irji'u ila ahlikum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Fa'aqimu fihim allimuhum Tinggallah bersama mereka. Ajari mereka. Perintahkan mereka. Dengan apa yang mereka telah dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang untuk belajar. Kemudian mereka mengamalkannya dan mereka mengajarkannya. Mereka duta-duta yang dikirim oleh kaumnya, oleh kabilahnya untuk kemudian belajar kepada Nabi dan kembali kepada kaumnya. Himmah mereka kepada umat. Perhatian mereka kepada umat. Kemudian belum lagi dalam masalah jihad, dalam masalah berperang keberanian, dan juga keistiqamahan mereka. Terdidik dengan didikan-didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuatnya dan sabarnya mereka dalam ribat. Tatkala mereka juga sabar dalam tolabul ilm bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menunggu solat yang satu kepada solat berikutnya. Yang Nabi mengatakan, "Fadzalikum ribat, fadzalikum ribat, fadzalikum ribat." anak muda sekarang. Nabi alaihi salatu wasallam sudah memberikan banyak hal-hal yang mugri menarik tapi nampaknya juga kurang tertarik. Betapa beratnya untuk duduk selesai sholat subuh duduk sampai syuruh kemudian sholat dua rakaat dengan pahala yang sangat besar haji dan umrah Sempurna, sempurna, dan sempurna. Beratnya luar biasa. Ini. Illa man rahimah rabbuh. Para sahabat Nabi alaihi wasallam terdidik dengan didikan itu. Maka mereka dalam jihad, dalam berperang, sebagaimana kita mengerti bersama, menjadi pasukan yang tiada tandingannya yang mereka telah melakukan perbuatan mereka melakukan satu amalan-amalan yang ini mendahului umur mereka mendahului umur mereka maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan dengan saudaranya Umair ibn Abi Waqqas. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas yang juga menjadi salah satu di antara sahabat yang tentunya banyak memiliki manaqib dan salah satu pasukan perang dalam Qadisiyah. Pimpang lima perang di Qadisiyahnya. Beliau menceritakan aku melihat saudaraku Umair ibn Abi Waqqas sebelum mendaftarkan diri kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebelum kami mendaftarkan diri kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang Badar maka si Umar ini sudah membelakangi duluan sembunyi untuk tidak dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam maka saya bertanya apa yang kau lakukan itu Kenapa engkau seperti itu? Maka adikku kata saat bin mengatakan, saya khawatir kalau Nabi sampai melihat saya, maka Nabi tidak akan mengizinkan aku untuk ikut berperang. Hmm. Dan saya ingin, saya ingin ikut keluar. Barangkali Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan aku dengan syahadah. Barangkali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadaku dengan mati syahid. Dan ketika itu baru umur 16 tahun. Umur 16 tahun. Dan ternyata benar. Ketika Rasulullah melihatnya menangis. Dan Rasulullah pun melarang untuk jangan ikut. Maka Umar pun menangis. Akhirnya Nabi Alaihi Wasallam membolehkannya. Ini. Dan ketika itu kata saat bin Waqqas hmm, saya yang membawa pedangnya. Ini. Karena dia masih kecil. Belum kuat untuk manggul pedang. Ini. Ini. Dan memang benar ini kita lihat bagaimana umur yang masih muda yang sampai kemudian mengharapkan apa yang diharapkan melebihi umurnya. Apa yang diamalkannya ini melebihi umurnya sampai kemudian mendapatkan syahadah. Dan kisah-kisah seperti ini banyak sekali dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Ukasha bin Mikhtan radhiyallahu ta'ala anhu yang juga menjadi pimpinan dari 40 orang pasukan kecil yang diutus dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah juga pernah memimpin pasukan kecil dari syariah yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisahnya juga Usama bin Zaid yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya beliau. Dan masih banyak contoh-contoh teladan dari para sahabat ridwanullah alaihi majma'in yang benar-benar tentunya menjadi teladan bagi kita semuanya mempersiapkan mereka dengan baik untuk benar-benar memberikan kepada mereka himmah yang tinggi yang mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pun membenarkan mereka. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah dari umat ini yang tentunya menjadi teladan bagi kita pada masa kita sekarang ini. Kemudian generasi berikutnya dari para tabi'in, atba'ut tabi'in, demikian pula dari para ulama sesudahnya. Kita lihat himmah mereka, perhatian mereka yang sangat tinggi penting bagi kita untuk menelusuri sejarah mereka. Karena mereka adalah teladan kita. Manakala kita menginginkan untuk memperbaiki keadaan umat ini. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. La salaha hadhil ummah illa bima suruha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik umat ini. Kecuali manakala meneladani kebaikan yang ada pada generasi pertama dari umat ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ini sebagai contoh satu di antaranya. Maka dari masa mudanya perhatiannya dengan ilmu dan juga menjadi keteladanan. Sampai kemudian masuk di antara imatul Islam dan sampai menjadikan bukunya adalah Asahul Kutub Ba'da Kitabillah. Ini juga mudah. Imam Bukhari yang muda ini. 18 tahun beliau sudah mulai menulis. Himmahnya. Ini. Belum lagi kemudian berikutnya. Para imah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Daruqutni rahimahumullah taala jami'an dan juga orang-orang yang datang sesudah mereka. Yang akhir Syekhul Islam Nutimiyah dan yang lainnya. Bahkan sampai menghabiskan umurnya tidak sempat untuk menikah. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Syekhul Islam Nutimiyah. Himma perhatiannya kepada umat Bagaimana untuk memberi manfaat kepada umat? Ini tanggung jawab kita bersama. Panggilan yang memanggil kepada kita semuanya. Musuh kita terlampau banyak. Kendala-kendala kita demikian banyak. Lebih lagi kita hidup di masa seperti kita sekarang ini yang barangkali apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan hadis Hudzaifah sekali saya ingatkan, barangkali sudah menjadi kenyataan dan kita lihat. Ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr wa ja'ana al-islam hadha al-khair, fa hal ba'da al-khair min syarr? Ya Rasulullah, kami dahulu di masa jahiliyah dan keburukan. Kemudian datang kepada kami Islam dan kebaikan ini. Maka akankah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Qala na'am. Iya. Fahal ba'da hadha syarri min khair? Na'am, kata Nabi. Apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan lagi? Qala na'am fihi dakhanu. Benar, namun di dalamnya ada yang mengeruhkannya. Qala ma dakhanu. Apa yang mengeruhkannya? Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi ta'rifu minhum matungkir manusia-manusia mereka mengambil sunnah tidak dengan sunnahku mengambil petunjuk tidak dengan petunjukku kamu tahu siapa mereka dan kamu ingkari fahal ba'da hadzal khairi min syarr setelah kebaikan yang keruh ini akankah datang keburukan qala na'am du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Nasallallahu salam al-afiyah. Man ajabahum qadhafuhum fiha. Siapa yang mengikuti ajakan ini akan dilemparkan ke dalamnya. Qala sifhum lana Ya Rasulullah sebutkan siapa mereka ini. Sifatkan kepada kami siapa mereka ini. Bagaimana sifat mereka? Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah dari kulit-kulit kita, dari bangsa kita. Berbicara dengan lisan-lisan kita. Mengerikan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Alaihi Wasallam ini. Maka ini khonafidin izakumullah. Bagaimana menumbuh kembangkan ini tanggung jawab kita bersama. Hmm. Untuk bagaimana bisa menumbuh kembangkan anak-anak kita, generasi kita di atas ilmu, di atas basirah. Agar mereka ini menjadi ayat Sebagaimana pendahulunya adalah merupakan ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia. Maka berbahagialah. Berbahagialah anak-anak muda yang senantiasa perhatian dan juga berbahagialah bagi orang-orang yang senantiasa berupaya untuk mendidik mereka mentarbiah mereka, mengajari mereka. Maka kita lihat ketika mereka menjadi orang-orang besar, ketika mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi kaum muslimin, ketika mereka memberikan khidmat yang besar kepada umat ini, maka tentunya tidak luput Betapa besar pahala yang didapat oleh yang mengajarkan mereka. Yang mendidik mereka, yang menjaga mereka. Orang tuanya, para gurunya, ketika mereka menjadi orang-orang besar. Maka ini khonafidin izakumullah mari menjadi tanggung jawab kita bersama ketika mereka menjadi besar, ilmunya lebih dari kita. Alhamdulillah kita bisa belajar dari mereka. Namun insya Allah Taala juga kita ada peranan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatat terus dari atar ini menjadi motivasi bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Yasin Fanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan tulis apa yang mereka lakukan wa atharahum dan asar. Dampak-dampak dari apa yang mereka lakukan dari kebaikan ketika itu terus tumbuh berkembang. Ini yang akan ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita untuk bau membau kerjasama dalam mendidik generasi, mendidik umat. Tentunya di mana-mana kita mengeluhkan, kita membutuhkan generasi. Walhamdulillah umat sekarang sudah mulai cerdas. Dakwah sudah masuk ke pelosok. Dan Masya Allah, mungkin adalah kebutuhan bagi kita semuanya. Kebutuhan umat kepada ilmu. Kebutuhan umat kepada para pembimbingnya. Maka para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab bagi kita bersama. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya untuk mendidik generasi muda mendidik anak-anak Islam dari orang tuanya yang tentunya berada di garda depan. Demikian pula semua orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan ini. Mendidik umat untuk jangan putus asa. Meskipun mendidik mereka dari A, B, T, dan seterusnya talqin mereka dengan kalimat tauhid. Untuk kita senantiasa bagaimana mengikhlaskan apa yang kita upayakan, apa yang kita lakukan. Insya Allah akan menjadi juhud yang musmir. Menjadi upaya-upaya yang akan bisa memberikan buah yang indah di masa-masa yang akan datang. Bagaimana mendidik mereka dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manhaj salaful ummah ridwanullah alaihim ajmain maka agungkanlah dari perkara-perkara Allah Subhanahu wa taala khususnya masalah pendidikan ini ke dalam jiwa generasi muda kita agungkan kepada mereka dari sisi akidah berikan peringatan kepada mereka dari berbagai hal-hal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dari syubhat dan syahwat. Dari bid'ah dan kemungkaran. Kokohkan dalam hati mereka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya hati itu senantiasa menggantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menyelesaikan semuanya dorongan-dorongan nafsu gharizah akan bisa direm, akan bisa ditahan manakala seseorang itu senantiasa menggantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita lihat bagaimana contoh teladan dari Nabi Allah Yusuf alaihi salam? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sungguh telah saling tertarik di antara keduanya. Si perempuan, si laki-laki, hammat bihi wa hamma biha. Kalau seandainya tidak melihat kepada bimbingan Allah. Kalau seandainya tidak melihat kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala terjadi apa yang terjadi. Maka ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Generasi kita. Dorongan-dorongan nafsu yang bejat sekalipun. Manakala hati itu senantiasa digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya adalah tanggung jawab kita. Untuk senantiasa kita ta'ahud dengan anak-anak generasi kita. Agar mendidik mereka dengan manhaj ilmi yang bersandar dari petunjuk Nabawi. Ilman wa amalan. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang beliau ingatkan. Dan dalam risalah ini beliau mengingatkan dari banyak sisi. Dari ma'alim yang tentunya menggugah kepada kita. Memberikan perhatian kepada kita untuk bagaimana kita ikut andil dalam kebaikan yang insya Allah Taala akan terus berlanjut kebaikannya ini akan ber terus berlanjut pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maka mari untuk benar-benar kita memberi perhatian andil dalam semua apa yang bisa kita lakukan dalam upaya mendidik generasi kita bau membau satu dengan yang lainnya. Jangan kita putus asa. Jangan kita patah arang untuk kita yakin masa depan adalah milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa depan adalah milik orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali sedikit yang bisa saya ingatkan kepada diri saya sendiri pada kesempatan berbahagia ini dan juga pada jemaah semuanya. Apa yang diingatkan oleh Syekh Abdul Aziz hafizahullah taala dan masih banyak perkara yang penting untuk kita kaji bersama dari permasalahan ini. Semoga ini memberikan motivasi kepada kita, memberikan hasungan kepada kita untuk benar-benar kita perhatian dari sisi yang banyak kita ghaflah, banyak kita lalai. Maka mereka ini adalah yang akan menjadi generasi kita di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semuanya.